Diturunkan ayat demi ayat la'allakum ta'qilun. Diturunkan ayat demi ayat la'allakum tattaqun. Iya. Rasulullah SAW setiap turun ayat beliau menerangkannya, menjelaskannya dengan sangat jelas sebagaimana Allah perintahkan kepadanya sallallahu alaihi wa ala alihi sallam la tubayyin litubayyana lin ma nuzila ilaihim kata Allah litubayyin agar engkau menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka sehingga kaum muslimin di seluruh dunia kitab mereka Al-Qur'an 30 juz. Nabi mereka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panutan mereka, teladan mereka sama walhamdulillah. Sehingga kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit istihadiyah pemahaman maka bisa merujuk kepada pokok-pokok tadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian bertikai berbeda pendapat berselisih farudduhu ila Allah wa Rasul, maka merujuklah kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka Al-Qur'an sebagai ucapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah satu huruf pun. Dan hadis-hadis merupakan ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dengan sanad, dengan rawi-rawi yang setiap rawi dengan rawi lainnya bertemu, bersambung tangan Dan setiap rawi harus diuji kejujurannya kalau sudah terbukti jujur diterima riwayatnya. Kalau ternyata dia berdusta ditolak riwayatnya. Sehingga hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan dalam kitab-kitab Sunan dan lainnya yang telah diperiksa rawi-rawinya thiqat, thiqah terpercaya, maka itu adalah hadis sahih yang benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin dengan berbagai macam madhab-madhabnya mereka bisa berdiskusi dan bisa rujuk kepada kitab yang sama dan kepada hadis-hadis dalam kitab-kitab yang sama pun. Walhamdulillah. Yang jadi permasalahan adalah munculnya satu pemahaman yang di luar itu semua. Pemahaman yang tidak mau merujuk pada Quran, dan tidak mau pula merujuk pada hadis. Pemahaman yang nyeleneh syadzah berbeda dari seluruh para a'immah, para ulama, para imam-imam yaitu aliran Syiah Rafidhah. Saya tambahkan kalimat Rafidhah agar kita membuktikan kita tidak terima kalau mereka mengaku-ngaku syiatu Ali. Karena kalimat syiah sesungguhnya dari kata tasyayyu' tasyayya'a. Dan mungkin masih ingat tentang tasyi'il jenazah. Apa maknanya? Tasyi'il jenazah artinya mengantarkan jenazah. Mereka tasyi'il artinya pengikut. Mereka menamakan diri mereka syiah karena mereka mengaku pengikut Ali pengikut ahli bait, pengikut imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kata mereka. Maka kita katakan bahwa mereka sesungguhnya bukan pengikut Ali, bahkan bukan pengikut ahli bait. Mereka adalah penentang dan penolak ahli bait dan penolak Ali bin Abi Thalib, penolak imam Amirul Mukminin yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan terbukti sebagaimana yang akan kita bahas nanti insyaallah bahwa mereka sama sekali tidak menerima ucapan Ali wala Hasan wala Husain. Tidak pula mendengarkan ucapan Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, tidak pula mendengarkan ucapan Abu Ja'far wala Abu Abdullah, tidak pula mereka mau menerima nasihat dari orang yang mereka anggap sebagai tokoh besar, yaitu Imam Zaid rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhum ketika mereka berdatangan kepada Imam Zaid mereka berkata bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar dijawab dengan jawaban yang memang sudah ijma sudah sepakat seluruh para sahabat seluruh para tabi'in illa haula kecuali mereka maka dijawab bahwa Abu Bakar adalah demikian dan demikian. Dipuji dengan pujian-pujian. Umar juga dipuji dengan pujian-pujian sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan. Maka mereka menolak. Engkau memuji orang yang merebut haknya Ali, haknya kakekmu yang merampas dan berkhianat. Engkau, engkau, engkau dicerca oleh mereka. Maka kata Imam Zaid rahimahullah, "Rafadtumuni, rafadtumuni fa antum rafidah." Kalian menolak aku, kalian menolak aku, berarti kalian itu adalah rafidah. Golongan para penolak. Maka apa yang diucapkan oleh Imam Zaid ini menjadi nama yang pas buat mereka. Bukan syiatul Ali, wala syiatul ahli bait. Mereka kaum Rafidah, golongan para penolak Ali dan para penolak ahli bait, para penolak para imam-imam ahli sunnah. Kaum muslimin yang saya Awal ini. Awal pertama kesesatan mereka adalah iddia'ul wasiyah. Pengakuan atau anggapan bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai sebagai bahkan mereka ada yang wala, ada yang wulu dan ekstrim mengatakan sebagai rasul setelah rasul. Ya. Cukup kita sampaikan kesesatan yang paling bawahnya, maka yang di atasnya lebih sesat lagi. Yaitu mereka yang menganggap bahwasanya Ali seharusnya menjadi khalifah. Ali lah yang seharusnya menjadi khalifah yang pertama, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Tetapi mereka menganggap bahwasanya Abu Bakar wa Umar merebut haknya Ali. ini saja sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Tawri, sebagaimana dinukil dalam kitab Imam Abdul Uthman dan lainnya, kata Imam Al-Tawri rahimahullah, man qala anna aliyan ahakka bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad aqta aqta Abu Bakr wa Umar wa Uthman wal muhajirin wal ansar dalam riwayat lain dikatakan dia telah menyalahkan 12 ribu para sahabat. Barang siapa yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar maka berarti dia telah menyalahkan Abu Bakar, telah menyalahkan Utsman, telah menyalahkan Umar, telah menyalahkan Muhajirin, telah menyalahkan Ansar. Dan dalam riwayat lain telah menyalahkan 12 ribu para sahabat. Masya Allah. Menyalahkan satu orang sahabat saja sudah kelancangan. Apalagi menyatakan semua mereka 12 ribu orang sahabat itu semuanya salah. Kami yang benar. Maka kata Syaul rahimahullah, "Wa ma ara ma'a hadha an yartafi'a 'amalun ila sama' Sungguh aku menduga bahwa amalan mereka nggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena para ulama, imam-imam ahli sunnah dari madhab apapun, apakah syafi'i atau hambali, apakah hanafi atau maliki, semuanya sepakat. Bahwa yang namanya pokok agama setelah Quran dan sunnah adalah ijma' Silahkan tanya kepada para kiai, kepada para ustadz, para ulama. Tanyakan oleh kita kepada mereka, mereka yang dari madhab apapun mereka akan mengatakan ijma' adalah hujjah. Mereka sudah ijma' sepakat membaiat Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Mereka menentang. Berarti menentang ijma'. Wa man syadza syadza bin nar kata para ulama. Siapa yang nyeleneh, dia akan nyeleneh dalam neraka. Siapa yang beda sendiri, maka dia akan menyendiri dalam neraka. Karena menyelehi ijma berarti menyalahkan seluruh para sahabat, seluruh muhajiri, seluruh ansar. Seluruh yang Mereka akhirnya dengan kesesatan yang pertama bahwa Ali mendapatkan wasiat. Harusnya Ali yang menjadi khalifah. Akhirnya dibangun di atasnya cercaan kepada para khalifah rasyidin khususnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Dibangun lagi di atasnya berarti para sahabat berkhianat. Berarti para sahabat adalah musuh ahlul bait. Berarti para sahabat menyembunyikan ilmu dari Rasulullah SAW yaitu wasiat kepada Ali di Ghadir Qum. Alhamdulillah. Riwayat-riwayat sanad-sanad sangat lengkap yang menukilkan ucapan Rasulullah SAW sejak awal beliau berbicara sampai wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tertinggal yang di rumah diriwayatkan oleh para istri-istrinya radhiyallahu taala anhun yang di luar diriwayatkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum alhamdulillah enggak ada yang tersisa yang mana yang dimaksud oh di dekat sumur khum Alhamdulillah ada riwayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, ya, Taraktu fikum syai'ain. Aku tinggalkan ya, dua perkara. Yang lan tadillu ba'dahuma, yang kalian enggak akan tersesat setelah keduanya. Kitabullah fihi hudan wa nur. Pertama Al-Qur'an. Di dalamnya ada cahaya, di dalamnya ada bimbingan, Kemudian dipuji Al-Quran sampai kemudian wa'ifrati keluarga. Ahli baiti. Ini riwayat yang sahih. Udakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku untuk menjaga mereka. yang Tidak ada sama sekali wasiat khusus Ali harus jadi imam, tidak ada. Bahkan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sakitnya menyatakan kepada Aisyah, "Muri abaki falyusalli bin nas." Perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia, memimpin mereka salat. Bahkan Aisyah yang ragu-ragu khawatir menjadi tumpuan kesalahan atau tumpuan kekecewaan manusia. Manusia nunggu Rasulullah keluarnya Abu Bakar. Ah, Abu Bakar. Khawatir begitu. Maka Aisyah menyatakannya ya Rasulullah Abu Bakar suaranya kurang jelas, sering menangis. Muri abaki fal yusalli fitnah. Diulangi lagi oleh Nabi SAW. Aisyah kembali menyatakannya ya Rasulullah Abu Bakar begini, Abu Bakar begitu muri abaki yusalli bin nas wa innaki la sawahib yusuf kan dalam riwayat lain yang disuruh adalah semua muru Aba Bakrin perintahkanlah Aba Bakrin yusalli bin nas Alhamdulillah ini satu tanda yang sangat jelas dari Rasulullah SAW dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih dengan rawi-rawi yang fiqah terpercaya dengan sanad yang bersambung yang bisa diperiksa. Oh, muslimin yang saya hormati. Juga ada isyarat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang wanita bertanya tentang keislaman sampai kemudian Rasulullah menyatakan kembali lagi ke sini tahun depan karena dia dari luar kota maka wanita tadi khawatir tahun depan tidak bertemu lagi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ilam ajibka. Bagaimana kalau aku tidak menemui engkau? Kata rawi, arada al -maw. Arada al -maw. Bahwa wanita tadi bermaksudkan kalau engkau sudah wafat bagaimana? Kalau engkau tidak menemui aku, aku temui Abu Bakar. Itu juga diriwayatkan dalam riwayat sahih. Yang berikutnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bahkan diriwayatkan juga dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam kitab-kitab yang sahih dengan sanad yang sahih ma'ruf masyhur ketika akan wafatnya beliau menyatakan uktub tulislah aku akan menulis dalam keadaan sakit. Sebagian sahabat menyatakan Rasul sudah sakit. Cukup Al-Quran. Tapi Rasulullah memintanya. Ini penting. Barangkali akan ada yang diwasiatkan oleh beliau. Sampai terjadi lagab. Lagab itu suara yang ramai. Ayo. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat yang tercatat dan diriwayatkan oleh semua yang hadir dari ahlul bait bukan dari orang lain dari ahlul bait maka mereka-mereka yang mengaku pencinta ahlul bait pengikut ahlul bait isma'u wa'u dengarkanlah perhatikanlah kata Nabi ma'adallah aku berlindung kepada Allah tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakrin ma'adallah لا يختلف الناس في أبي بكر أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم Aku berlindung pada Allah. Tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Wah, sadaq. Dan benar Rasulullah. Benar Rasulullah. Tidak berselisih. Sepakat. Alhamdulillah. Walaupun ada yang terlambat berbayat, tetapi dia setuju dan berbayat. Tidak ada istilah, tidak ada perselisihan. Berarti kelompok ini kelompok yang mengada-ada. mencari-cari masalah apa yang sudah disepakati mereka bikin seakan-akan tidak sepakat harusnya kaum muslimin melihat mereka cuma tersenyum kecut dan menyatakan ini orang mau apa mau apa ternyata memang diangkat permasalahan ini oleh seorang Yahudi atau Majusi Abdullah bin Sabah yang memang hatinya masih Yahudi, masih Majusi dan ingin memecah belah kaum Muslim, Ingin mempraktekkan adu domba politik belah bambu yang satu diinjak, yang satu diangkat. Maka terbelah bambu ahli Ahlul bait diangkat tinggi-tinggi, sedangkan yang selain ahli bait diinjak direndahkan, dikafirkan, dianggap ustaz, pengkhianat habis. Karena usaha mereka sesungguhnya tidak laku. Tidak laku. Hanya berapa gerintil saja ketika itu. Mayoritas ummah semuanya ahlus sunnah. Mayoritas masyarakat muslimin ketika itu semuanya tahu kesesatan mereka, kekufuran mereka. Tetapi di akhir zaman di mana kaum muslimin sudah jauh dari ilmu atau sebagian besar mereka jauh dari ilmu, kurang ngaji, kurang baca Quran, kurang mempelajari sunnah-sunnah, maka merekalah yang mudah tertipu. Yang mudah untuk dipengaruhi oleh syiah dengan berbagai macam kisah-kisah klasik yang semuanya sudah dibantah. Semuanya tidak tersisa. Kalau mereka, kita buka kita para ulama, sudah ada bantahan. Mengapa? Karena Syiah itu adalah aliran yang sudah lama, sudah tua. Muncul di masa Imam Ali bin Abi Thalib masih hidup. Khalifatul Rashid yang keempat masih hidup. Sudah muncul Syiah. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Apakah mendukung mereka? Tidak. Beliau berdiri di mimbarku, Kemudian mengumumkan di halayak ramai. Tidak mungkin kaum muslimin bersepakat untuk berdusta atas nama Ali. Iya kan? Sekian banyaknya meriwayatkan. Karena riwayatnya diriwayatkan dari hampir 80 jalan.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 Dan ketika itu benar-benar dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib dengan 80 kali cambukan tamanina jaldah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Siapa yang berdusta, menuduh dengan dusta, maka dicambuk dengan 80 kali cambukan. Mengapa beliau mengatakan demikian? Karena sudah muncul Syiah ketika itu dan mulai berbicara. Ali harusnya begini, hari harusnya menjadi khalifah. Abu Bakar wa Umar pengkhianat merebut haknya Ali. Ali adalah wasi. Wasi itu penerima wasiat ila akhir. Maka Tidak benar. Salah itu. Manusia terbaik setelah Rasulnya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Diriwayatkan dari ahli bait an ahli bait. Khamil bin Azakullah Ali Zainal Abidin dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwasanya pernah bertitanya Ali bin Abi Thalib oleh anak cucunya, "Ya abati, wahai ayah, man afdalun nas? Siapa manusia terbaik?" Setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Siapa manusia terbaik sepeninggal Rasulullah SAW? diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahih dalam Muslim dalam Sahih. Dijawab Abu Bakar. Summa man? Kemudian siapa? Dijawab Umar. Kata anak cucunya, khasyitu an yaqula Uthman. Aku khawatir kalau aku tanya lagi kemudian siapa, pasti jawabnya Uthman. Maka aku katakan, kemudian engkau wahai ayahku. Ini anaknya berharap kalau yang ketiga itu ayahnya. Sumbaan. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, "La wa ma ana illa rajulun minal muslimin." Tidak. Tidaklah aku kecuali seorang dari kalangan muslimin. Tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Mutawadhi' tidak sombong, tidak bangga diri, tidak lucu. Justru menyatakan bukan. Adapun aku adalah salah seorang dari kaum muslimin Artinya sama dengan yang lain. Walaupun para ulama menyatakan yang ketiga dan keempat adalah Ali dan Uthman atau Uthman dan Ali. Ada persetujuan di kalangan mereka. Artinya kalau kalaupun dikatakan ketiga tidak salah. Karena ada pendapat seperti itu dari sana. Maka para ulama ijma menyatakan, ijma sepakat tidak ada khilaf, manusia yang terbaik yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan kemudian yang ketiga dan keempat antara Ali dan Uthman. Begitu ijma'nya. Eh, dengan salah. Kau yang salah. Terbukti dari ucapan ini bahwa Ali bin Abi Thalib menyatakan dengan kalimat Abu Bakar yang paling utama, kemudian Umar. Kau yang salah. <clears throat> Ini akar masalah. Akar masalah setelah terbukti ijma setelah terbukti ucapan-ucapan Rasulullah SAW tentang Abu Bakar wa Umar isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah atau pantas menjadi pemimpin akhirnya mereka tidak laku apa mereka lakukan terpaksa atau tidak terpaksa mereka mengatakan kalau begitu kita harus bantah riwayatnya. Itu kan diriwayatkan dari sahabat. Jangan-jangan mereka bikin sendiri. Mulai ditolak sahab riwayat-riwayat yang sahih tadi. Bagaimana dengan ayat Al-Quran? Bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW yang mutawatir? Yang mutawatir itu yang tidak mungkin. Mereka sepakat untuk berdusta. Bagaimana dengan ijma' Kata Rasulullah SAW, La tajtami'u ummati ala balala. Enggak akan sepakat umatku di atas kesesatan. Umatku gak akan sepakat di atas kesesatan. Maknanya kalau mereka sepakat insya Allah itu adalah kebenaran. Nah, mereka sepakat. Tapi Ali itu tidak ikut bayat kata siapa. Bagaimana kalau kita sampaikan riwayatnya? Kalau Ali bin Abi Thalib berbayat, Apakah engkau meninggalkan ajaran Syiah? Tidak. Karena memang mereka ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Kau muslimin yang normal. Adapun mereka Syiah Rafidhah akhirnya membangun di atas kesesatan pertama, kesesatan kedua. Membangun di atas kesesatan kedua, kesesatan ketiga membangun di atas kesesatan tiga kesesatan keempat. Apa tadi pertama?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 Sallu ala Nabi. Walladzina ma'ahu dan yang bersamanya berarti siapa yang bersamanya? Para sahabat. Dipuji oleh Allah asyidda wal kufar rahama bainahum. Mereka keras terhadap orang kafir dan mereka saling lemah lembut sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari keridhaan dari Allah, menjadi fadilah dari Allah. Tanda-tanda mereka ada bekas sujud di wajah mereka. Dan yang sahih adalah cahaya. Nur di wajah mereka terlihat orang ahli salat dengan orang yang tidak ahli salat. Bukan hitam yang ada di jidat, bukan itu. Zalika Itu permisalan dalam Taurat. Wa fil dan permisalan mereka dalam Injil kazar eh, seperti pokok pohon eh, yang tumbuh besar kemudian terus membesar akarnya menghunjam ke bumi dengan kokoh tunasnya menjulang ke langit zurra'a mengagumkan penanamnya untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan ayat ini. Setelah Allah puji para sahabat yang bersama Rasulullah SAW, bersamanya dalam jihad, bersamanya dalam iman, bersamanya dalam ketakwaan, bersamanya dalam dakwah dan perjuangan, dipuji oleh Allah. Sampai pada kalimat mengagumkan penanamnya, membanggakan dan menjengkelkan orang kafir. Berarti yang bangga dengan riwayat para sahabat kehebatan para sahabat kemuliaan para sahabat itu adalah orang-orang mukmin. pun yang jengkel, marah, nggak ridho pada para sahabat, semakin para sahabat semakin hebat, semakin diangkat oleh Allah, semakin jengkel. Manhum kufar, orang-orang kafir. Karena Allah berfirman, kufar. Dan yang beristimbat seperti ini adalah para imam. para imam-imam. Di antaranya Imam Malik rahimahullah. Dengan ayat ini kata Imam Malik. Maka siapa yang memiliki kejengkelan, kemarahan, ghaib kepada para sahabat, maka dia berarti kafir karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan mereka hebat, Allah jadikan mereka mulia, Allah jadikan mereka begini dan begitu untuk membuat jengkel orang kafir. Ternyata yang jengkel di samping orang kafir juga orang Syiah. Apa maknanya itu? Maknanya mereka kufar. Mereka bukan muslimin. Maka mereka kebingungan. Gimana ini? Kita mau berbicara tentang sahabat, Allah memuji para sahabat. Ah, itu paling-paling dibuat oleh Abu Bakar wa Umar katanya. Lihat kepada Kesesatan yang berikut tahriful Quran. Al-Quran diseret ke sana kemari karena mereka melihat Al-Quran tidak mendukung mereka. Menyalahkan mereka, menentang mereka. Maka mereka ini buatan mereka, ini buatan. Sampai Kemudian mereka membuat sendiri. Ya. Al-Quran sendiri yang dijuluki dengan Al-Quran Fatimah. Kita akan baca kalau ada waktu nanti. Ya, rincikan siapa saja dari tokoh mereka. Dengan ucapannya masing-masing dengan halaman kitabnya. Ya. Apakah Al-Qummi atau Al-Mufid, Al-Kulaini, dan lain-lainnya. Semuanya menyatakan dengan kalimat yang hampir sama. Bahwa oh, kami memiliki Quran yang lebih lengkap dari Quran kalian. Sehingga kalau mereka berkata, kami tidak mengatakan Quran kami berbeda. Quran kami sama. Lihat sendiri di rumah saya. Nih, Quran saya. Sama kan dengan Quran kalian? Itu ganda. Itu takdirnya. Mereka masih sembunyikan. Sebab sudah mengatakan, iya, mau apa? Kami punya Quran yang lebih lengkap dari Quran Fatimah. Diriwayatkan dengan riwayat mereka. Rawahu kadzabun an kadzabin an kadzab. Diriwayatkan dari pendusta, dari pendusta yang di atasnya, dari pendusta di atasnya. Bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki, mencatat semua Al-Quran. Dan kemudian diajukan kepada Amirul Mukminin Abu Bakar wa Umar di zaman Abu Bakar di zaman Umar Kemudian mereka berkata, kumpulkan semua catatan-catatan kalian ayat Al-Quran dan bawa dua saksi. Kata mereka, kalimat bawa dua saksi itu untuk menolak apa yang ada pada Ali katanya. Padahal itu adalah syariat agama Allah. Syahidain. Alhamdulillah Ali tidak punya catatan yang berbeda. Catatan beliau sama dengan catatan para sahabat yang lainnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka dibangun lagi di atasnya kesesatan berikut yaitu taqiyah perlu berbohong wajib berbohong setelah itu tidak cukup tetap tidak laku bangkrut ajaran mereka karena nggak ada hujah sama sekali Sampai kemudian mereka berkata bahwa selain Syiah adalah pengikutnya Tawud Abu Bakar dan Tawud Umar. Mereka terjemahkan Jitu wa Tawud dengan Abu Bakar wa Umar. Maka semua muslimin selain Syiah adalah pengikut Jitu wa Tawud. Mereka musyrikin, mereka kufar, halal darahnya. Mulai. Mulai Meranjak pada tingkat fisik. Mereka katakan karena kufar musyrikin halal darahnya. Gak ada keutamaannya, Gak ada nilainya. Boleh dibunuh, boleh dibantai. Maka terjadilah berbagai macam pertumpahan darah di masa Fatimiyah, di masa Qaramitah, di masa-masa ketika Syiah memiliki sedikit kekuasaan, maka dibantailah ahli sunnah terutama tokoh-tokohnya para ulama'nya. Ya Alhamdulillah kita bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa agama ini telah sempurna. Bahwa agama ini benar-benar sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmantu alaikum ni'mati dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku untuk kalian. Wa raditu dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sehingga jangan khawatir. Agama ini lengkap sempurna. Semua ucapan mereka tadi sudah terbantah dalam Quran. Ucapan mereka semuanya sudah terbantah dalam usul prinsip-prinsip agama Islam. Apa prinsip agama Islam yang pertama? Tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan mereka, kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap para imam-imam mereka. Saya belum sebutkan tadi yang kelima dan keenam ya. Dibangun di atas kesesatan yang keempat, kesesatan yang kelima. Begitu sudah terbukti tahrif mereka, ini tahrif, ini Quran yang asli. Apa jawaban mereka? Yaitu kan dulu Allah belum tahu kalau ternyata sahabat akan murtad. Dikatakan Allah belum tahu kalau para sahabat akan murtad. Lihat, satu itu, itu ucapan mereka. Dalam kitab Al-Kafi diucapkan oleh al kulaini Ma nabiyan qat illa bitahrimil khamr wa an yuqirra Allah bil bada' Kata ini dalam kitabnya Al-Kafi di halaman 265 juz pertama, Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali mengharamkan khamar dan mengenalkan sifat Allah al-bada. Al-bada ditafsirkan oleh mereka sendiri. Enggak perlu saya menafsirkan. Qala syarihuhu berkata pensyarahnya, "Fal bada'u ظهور ما كان خافيا من الفعل بظهور ما كان خافيا من العلم في المصلحة Badak maknanya adalah tampaknya atau terlihatnya apa yang tadinya tidak terlihat. Diketahuinya apa yang tadinya belum diketahui. Lihat. Tuhannya mereka berbeda dengan Tuhannya kita. A'udzubillah minal kufur wa balal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kekufuran. Kita meyakini bahwa Allah la ilaha illahu alamul ghuyub, maha mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Allah tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Empat perkara dari ilmu Allah dan ini tidak ada persisihan di kalangan seluruh para ulama Islam. Seluruh para ulama Islam tidak lagi saya katakan ahlu sunnah karena beberapa aliran-aliran lain yang selain aliran selain Syiah semuanya menyatakan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang akan datang. Ternyata mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidaklah seorang nabi kecuali mengajarkan al-bada. Di halaman sebelumnya bahkan pula ini berkata, "Ma bi syai'in mithal bada." Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang lebih tinggi dari keyakinan al-bada. Sifat al-bada. Alhamdulillah min Berarti mereka menganggap Allah bodoh tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi menyatakan puji-pujian kepada para sahabat السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan dari kalangan orang yang mengikutinya Allah telah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah ternyata kata mereka itu belum tahu Allah kalau mereka itu pengkhianat astagfirullah astagfirullah adakah aliran yang lebih kufur dari syiah? lah tidak mereka adalah aliran sesat yang paling kufur ini, yang paling sesatnya masih ada lagi kesesatan mereka selain yang juga berkait dengan akidah. Karena ditolak kitabnya, Al-Quran mereka tolak, hadis juga mereka tolak, ucapan sahabat mereka tolak, syariat mereka dari mana? Itu pertanyaan penting. Lalu syariat mereka dari mana? bikinan para tokoh-tokoh mereka sendiri dan mereka meyakini akidah mereka juga bahwa para imam-imam memiliki hakut tasyri' bahwa tokoh-tokoh imam-imam mereka berhak membuat syariat merubah yang halal jadi haram dan merubah yang haram jadi halal boleh membuat syariat baru merubah, mengurangi, mengganti itu haknya para imam-imam kata mereka. Terutama imam pertama yaitu Ali bin Abi Thalib kata mereka. Ali bin Abi Thalib berlepas diri dari mereka. Dan Ali bin Abi Thalib jauh dari apa yang mereka ceritakan. Bahkan Ali bin Abi Thalib kata mereka itu bersama Allah dalam menurunkan wahyu. Bersama Allah dalam mengajarkan ilmu kepada para anbiya. Berkata Ali, berkata Imam Ali bin Abi Thalib, kata mereka, bukan kata kita. Dalam Anwar Nu'maniyah kitabnya juz pertama halaman 31 yang tokohnya dijuluki Al-Mufid namanya Nu'man. Katanya, saya katakan katanya jangan sampai kita salah paham. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengucapkan seperti ini. So, Imam Ali berkata, "Wallahi laqad kuntu ma'a Ibrahim fin nar wa anna alladhi ja'altuha baridan." Eh. Aku waktu itu bersama Ibrahim ketika dibakar dan aku yang menjadikannya dingin. Kemudian Ali berkata lagi, "Dan aku bersama bersama Nabi Nuh di dalam perahu dan aku yang menyelamatkannya dari tenggelam." dan aku bersama Musa dan aku yang mengajarkan Taurat kata Alim Nabi Alim kata mereka wa antaqtu Isa bil mahad dan aku yang menjadikan Isa bisa bicara ketika bayi dan aku yang mengajarkannya Injil dan aku bersama Yusuf ketika di sumur dan aku yang selamatkan dia dari sumur dari tipu daya saudara-saudaranya dan aku bersama Sulaiman di atas permadaninya dan aku yang menundukkan angin untuknya bukankah ini menuhankan Ali bin Abi Thalib Oh si enggak begitu imma engkau tidak tahu Dan engkau masih cetek Atau engkau berdusta Dan engkau tak kaya Dua kemungkinan kalau belum tahu, segera kalian kembali kepada ulama ahlus sunnah. Kembali kepada Al-Quran. Oh muslimin, kembali kepada Islam. Ya. Tapi kalau kau taqiyah, berpura-pura tidak tahu, ya, tuh, ya. Allah tidak lalai, Allah tidak lupa. Allah Maha tahu dan merencanakan dengan rencana yang lebih adil dari rencana kalian. أنا الذي alautu wa وأنا wa ana وأميت wa Dikatakan pula bahwa Ali berkata, aku yang maha tinggi dan aku yang maha mulia, aku yang menghidupkan dan mematikan. Anal awal wa anal akhir, anal zahir wa anal batin. Ini sifat Allah SWT. Huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu sifat Allah SWT. Dalam kitab lain. Judulnya Al-Iqtisas. kita Barangkali oh itu cuma cuma penulis Umaniyah saja. Itu sudah kami singkirkan orang-orang. Kadang-kadang berdosa mereka begitu. Bertakiyah. Kita katakan bagaimana dengan tulisan Al-Mufid. Al-Iqtisas yang itu adalah mereka di halaman 157. Ternyata sama kalimatnya. Mau kita lain? Oleh Tabrusi dengan judulnya Al-Ihtijaj. Menyatakan bahwa Ali menciptakan seperti Allah menciptakan. Dan menyatakan juga dalam kitab lain Al-Ihtijaj di halaman berikutnya Innahum yas'aluna Allah Ta'ala fayakhluq wa yas'alunahu fayarzuq. Dia meminta atau mereka meminta kepada Allah kemudian dia yang mengabulkan Ali bin Abi Thalib ila akhirnya Khalid bin A'azakumullah muslim yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sifat-sifatnya dalam Al-Qur'an dan kemudian berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau masuk ke tengah mereka, duduk dengan syubhat mereka, mungkin akan berkata, tapi mungkin saja. Kenapa? Karena mereka punya syubhat. Di antara syubhatnya adalah seperti syubhatnya tokoh sufi yang ada di Yaman. Bahwa pada tingkatan tertentu Allah menyatu dengan seorang wali. Kalau Allah sudah menyatu dengan wali tersebut, maka ucapan wali ucapan Allah. Maka mereka akan menjawab, ini tadi ucapan Ali itu, itu ucapan Allah suhunya. Tapi karena Allah sudah masuk dalam Ali, maka Ahli yang berbicara, anda ofi wa umi, wa anak kata wa anak kata ini syubhat. Tipu daya mereka. Sehingga tokoh sufi di pun berkata hampir sama. Anak arfa'us sama, aku yang mengangkat langit tanpa tiang. Aku yang menurunkan hujan, aku yang begini, aku yang begitu. Dan orang-orang di bawahnya mengatakan selamat, selamat, selamat. Engkau telah mencapai tingkat ittihad atau tingkat wahdatul wujud, tingkat menyatunya Allah dengan manusia, dengan seorang wali. Berarti akidah mereka sama dengan akidah Nasrani. Bahwa Nasrani memiliki akidah bahwa pada diri Yesus itu terkandung di dalamnya nasut dan lahud Nasus itu sifat kemanusiaan, lahut sifat ketuhanan. Kata mereka, nasus dengan lahut bersatu pada Yesus. Pada Yesus. Atau pada Isa kata mereka. Sama apa enggak sama? Dalam satu orang ada wujud manusianya dan mengandung juga sifat ilahnya di dalamnya. Menyatu. Lahut dengan nasut. Maka nusikum ayyuhal muslimun Aku pesankan kepada kalian semua wahai muslimin bahwa Syiah sudah sama sekali tidak bisa kita anggap sebagai muslim. Karena berbeda dari segala sisinya. Dari akidahnya, syariatnya, fikihnya berbeda. Tokoh mereka saya dapatkan eh, rekamannya, bahkan ada videonya, ada gambarnya. Eh, tokoh Syiah yang berkata bahwa telur itu ujungnya lebih kecil dari ujung yang sebelahnya. Ada halal. Kalau ujung yang sini dan ujung ini sama besarnya, ada haram. Menggelikan. Itu dari mana? saya? Yang namanya telur, ya telur tetap halal. Roti Kata dia, sebuah kehormatan buat roti itu kita ambil dengan tangan kita, kita potong, kita masukkan ke mulut. Ada pun takti memotongnya dengan pisau. Ada haram. Ini syariat apa lagi? Mereka menyayat anaknya sampai berdarah. Tidak apa-apa, roti dipotong haram, Tidak boleh pakai pisau, harus pakai tangan. Itu kemuliaan roti katanya menggulingkan itu fikihnya itu fikihnya bahkan ada yang lebih aneh lagi tentang kelinci halal Alhamdulillah kaum muslimin yang ada kekafiran, ada kebodohan, ada keduluan di dalamnya. Dan mereka berkata bahwa imam imam 12. Mereka mengatakan bahwa imam itu 12. Dari Imam Ali, kemudian anaknya, kemudian cucunya, dan seterusnya, sampai 12. Yang sudah muncul baru 11. Tinggal satu lagi yang mereka juluki dengan Al-Mahdi Al-Muntazar. Mahdi yang ditunggu. Kata mereka, wal a'imma muhajjatun bil Dan semua para imam-imam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa wahyu Cuma mereka pakai bahasa ilham dan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah ta'ala khalaqa khalqan a'zam min Jibril wa Mikail wa huwa ma'al a'imma yusajjiduhum. Dan Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Jibril dan Mikail. Padahal Jibril satu sayapnya saja memenuhi ufuk. Kata mereka, Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Jibril dan Mikail dan mereka makhluk-makhluk ini bersama para imam 12 mendukung membela ini dalam kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini di halaman 46 juz kedua wal imam masih kata mereka la yarfa alaihi kalamu ahad minan nasi wala tayru wala bahima wala syai ruh Dan imam layak fa'alai. Tidak tersamar atas mereka ucapan siapapun. Tidak ucapan manusia, tidak ucapan guru, tidak pula ucapan binatang ternak, tidak pula ucapan makhluk manapun yang memiliki ruh. Semua mereka tahu. Apa ini maknanya? Lebih tinggi dari Nabi Sulaiman. Lebih tinggi dari para malaikat, lebih tinggi. dengan azab, Alhamdulillah. Kala eh. Kesesatan yang berikutnya dari Syiah Rafidhah adalah bahwa mereka membolehkan berdusta bahkan mewajibkan dan mengharuskan dolar berikutnya. Mau tidak mau, harus ya, Karena kebobrokannya sudah terbongkar. Kalau langsung mengatakan saya syiah, saya anti Abu Bakar wa Umar, saya nggak cocok dengan Quranmu yang 30 juz, kaum muslimin akan mengusirnya dari masjid keluar keluar, keluar. Ya, ini agama apa ini? Iya kan? Ya. Maka akan berdatangan dengan kalimat saya muslim, saya ahlu sunnah, saya pencinta Al-Quran, saya pencinta sahabat sebagaimana awal pertama Husain al-Attas datang ke Jakarta. Kalimatnya selalu sahabat, sahabat mulia, sahabat begitu. Nanti nggak mungkin sahabat munafik masa di Mekah mereka disiksa, dibunuh, diusir, dibakar. Masa mereka pura-pura Islam untuk dibakar? Mustahil. Tak mungkin lah. Berarti orang-orang yang hijrah semuanya mukminin. Wah, oh, muslimin senang. Datang semua hadir kajiannya. Nanti setelah Fathu Mekah sudah menang mulai orang-orang kafir pura-pura masuk Islam seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, seperti Muawiyah, seperti semua para sahabat yang masuk Islam setelah fathah diserca oleh dia. Ya kami mau. Sama saja. Mencerca sedikit, mencerca banyak, mencerca sebagian, mencerca keseluruhan. Sama-sama mencerca para sahabat yang dipuji Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Wa kullan wa'adallahu al-husna Masing-masingnya kami berikan jaminan husna Mau tahrif lagi? Wahai syiah Perintah riwayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى memang tidak sama derajatnya yang masuk Islam di awal-awal sebelum fatah dan berjihad, berinfak dan yang masuk Islam setelah fathu dan berinfak dan berjihad. Memang tidak sama. Tentunya lebih utama yang sabiqin al-awwali, lebih utama. Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Abu Sufyan dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tetapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna dan masing-masingnya kami janjikan dengan husna, eh Itu kan in anfaqu min ba'du wa qatalu berinfak dan berperang. Naam. Abu Sufyan berjihad dan berperang, berinfak. Sama Muawiyah berjihad, berinfak. Masya Allah. Bahkan beberapa tabi'in yang sempat menyaksikan beliau. Sungguh, kalau kami nggak tahu itu Muawiyah, mungkin kami kira Imam Mahdi telah turun di Syam adilnya, dermawannya, pejuang, jihad, hidupnya dalam jihad ke jihad. Sehingga ketika beberapa ulama ditanya, lebih mulia mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Dijawab, engkau bertanya, membandingkan antara sahabat dengan bukan sahabat. Karena Umar bin Abdul Aziz walaupun memiliki kemuliaan, dia bukan sahabat. Cuma karena riwayatnya ceritanya lebih banyak, dikira lebih utama dari Muawiyah. Lebih utama mana Muawiyah dengan dijawab, kamu membandingkan seorang sahabat dengan bukan sahabat. Sungguh demi Allah, debu yang diterbangkan oleh Muawiyah dalam jihadnya lebih mulia dari semua orang yang setelahnya. Tidak mengkhususkan. Nanti terkesan mencerca. Lebih mulia dari orang yang setelahnya. Artinya jangan kamu lupakan keutamaan besar yang disebut dengan sohbah. Keutamaan besar yang disebut dengan sohbah persahabatan dengan Rasulullah. Itu besar. Yang sampai Nabat menyatakan pertemuan dengan Rasulullah dengan keimanan itu mengalahkan ibadah kalian 40 tahun keutamaannya. Kalau muslimin Masih memiliki kesesatan berikutnya yaitu keyakinan tentang raja. na'udzubillah min dzalik. Sama dibangun di atas perkara-perkara tadi. Karena mereka sudah tidak punya alasan, sudah tidak punya hujah, tidak punya dalil, bahkan tidak punya panutan, tidak punya siapapun yang bisa dipegang. Sampai imamnya diangkat tinggi-tinggi berpegangan Imam kami ini mengalahkan semuanya, mengalahkan para anbiya, mengalahkan para sahabat, mengalahkan Abu Bakar wa Umar, bahkan dia seperti Tuhan, bisa begini, bisa begitu. Ya tetap ditolak oleh muslimin. Malah tambah jauh. Akhirnya menyatakan nanti di akhir zaman kalau datang Imam Mahdi maka Rasulullah Ali bin Abi Thalib Hasan wal Husain wa Zaid wa Abu Ja'far wa fulan wa fulan wa fulan dari ahli bait wa Fatimah akan dibangkitkan kembali dan akan menuntut kalian semua. Kan apa ini Bukan. Ini ucapan mereka dalam kitab mereka. Kita coba. Di antara kitab mereka yang menyatakan seperti itu <clears throat> dalam hukumah Islamiyah yang ditulis oleh imam mereka Imam Dal yaitu Khomeini tulisan Khomeini sendiri Kalau <clears throat> al-a'immah al-ma'fumun Imam-imam yang maksum. Kita baca dari awal saja. Kalau akan muncul mereka nanti yang qiyamah atau di akhir zaman para imam-imam dan juga akan dibangkitkan Nabi SAW dan juga semua imam-imam yang maksum dan juga Imam Ali sampai ke, kepada Imam Mahdi mereka menyatakan dengan tegas dengan lafaz yang sangat jelas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Fatimah wa dzurriyyataha Nabi Ali Fatimah dan keturunannya ridwanullah alaihim inda syi'a yarji'una ma'al mahdi akan kembali bersama mahdi akan muncul kembali ke dunia Fayastaki Fatimah ila Rasulullah Maka saat itu Fatimah akan mengadu pada Nabi Wahai Nabi ya Rasulullah Tanah pajakku dirampas oleh Abu Bakar Ya Rasulullah Tak boleh Dikuburkan Ali bersama Abu Bakar wa Umar Ya Rasulullah Kami begini, kami begitu mengadu ketika itu semuanya. Allah. Di samping ucapan Khomeini juga ucapan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Juz kedua halaman 89. Rajah itu maknanya reinkarnasi. Manusia sudah mati, kembali lagi ke dunia, hidup lagi. Dan mereka sendiri menafsirkan bahwa rajah adalah hasru kaumin, inda qiyamil qa'im dikumpulkannya kembali satu kaum nanti ketika munculnya al-qa'im al-qa'im itu julukan buat Imam Mahdi mereka Al-Hujjah Ibn Al-Hasan Mimman taqaddama memautuh Yang sudah lewat matinya Dari awliya Wa syiah Akan dibangkitkan nanti bersama Imam Mahdi ini juga sama. Kalau tadi keyakinan Hindu, oh, keyakinan Nasrani, sekarang keyakinan Hindu. Berarti benar-benar oposan. Ada akidah Nasrani larut dengan nasut berkumpul pada Ali. Sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan. Seperti Nasrani terhadap Isa alaihissalam. Sekarang seperti Hindu bahwa manusia yang mati akan reinkarnasi kembali ke dunia dalam bentuk lain. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini juga termasuk mau tidak mau mereka harus begitu untuk membela kesesatan pertamanya. Hati-hati. Yang namanya kesesatan seperti ini. Kesesatan pertama melahirkan kesesatan kedua, kesesatan kedua melahirkan kesesatan ketiga, kesesatan ketiga melahirkan kesesatan berikutnya. Adapun takiyah yang sudah kita singgung tadi, disebutkan oleh mereka di antaranya ucapan tokoh mereka dalam Anwar Mu'maniyah juz pertama halaman 82 dan 83 qala baqun babun fatahahu Allah subhanahu wa ta'ala lil ibad taqiyah adalah pintu yang dibuka oleh Allah untuk para hamba-hambanya yang diperintahkan untuk mengerjakannya kama aujaba alaihi salatu wa zakat wa sebagaimana diperintahkan puasa dan salat dan zakat taqiyah kata mereka adalah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana diperintahkannya salat dan puasa astagfirullah kira-kira untuk apa mereka membuat akidah yang kayak gini membuat ajaran yang seperti ini untuk apa kira-kira? Untuk membantah riwayat-riwayat kalian yang sudah terbukti sahih. Sudah terbukti ijma, sepakat, mutawatir. Mereka akan katakan bahwa Rasulullah SAW waktu itu kafiyah. Rasulullah waktu itu hanya berpura-pura mengatakan Abu Bakar jadi imam itu takiyah. Waktu mengatakan wahai Umar Setan takut kepadamu. Itu takia, Bukan sungguh-sungguh. Karena takia itu diwajibkan, diharuskan. Maka imam takia adalah Rasulullah SAW kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Qulubina salah koma Khomeini berkata lain dalam kitab Taqiyah khusus kitabnya judulnya At-Taqiyah akidah uh, eh, ajaran taqiyah menurut Syiah oleh Khomeini. Kata dia bahwa dia berpendapat tidak boleh menikahi ahli sunnah kecuali ala wajhid taqiyah, kecuali dalam rangka taqiyah. Enggak boleh menikahi ahli sunnah kecuali dalam rangka taqiyah. Wa ala qaulihim masih ucapan Humain dan menurut ucapan imam-imam, imam 12 kata Khomeini bahwa Rasulullah SAW tazawwaja Aisyah wa Hafsah radhiyallahu taala anhuma la yatazawwajahuma illa taqiyah bahwa Rasulullah tidak menikahi Hafsah tidak menikahi Aisyah kecuali taqiyah untuk berpura-pura pada Abu Bakar wa Umar Bawa riwayat palsu, bikin riwayat, bikin sanad palsu, kemudian berkata Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya, wahai imam, kenapa Rasul kok menikahi anaknya Abu Bakar wa Umar? Bukankah keduanya adalah jitu wa tawud? Dijawab, amrun syadidun, lantas tastati'u dhalik. Ini perkara besar yang dahsyat, nggak mampu untuk menunjukkan kebenaran ketika itu. Maka Allah berkurang berpura-pura. Pantaskah Rasulullah SAW berpura-pura? Dan pantaskah Ali bin Abi Thalib menyatakan seperti itu? Amrun syadidun. Nabi SAW tidak menikahi Aisyah, anaknya Abu Bakar. Menikahi Hafsah, anaknya Umar dan menunjuk Abu Bakar sebagai imam dan Ali bin Abi Thalib salat di belakang imam yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana? Sama jawabannya. Ali juga takiyah. Berarti agamanya dibikin oleh mereka untuk menutupi pintu-pintu kesesatan tadi. Yang kesesatan pertama ditutupi dengan kesesatan kedua. Kesesatan kedua ditutupi dengan kesesatan ketiga. Terus demikian. Sampai na'udzubillah jadi agama baru yang aneh bin ajaib. Nasolah salam al-afiyah. Nasolah salam al-afiyah. a'azakumullah. Takiyah mereka. Sampai menjadikan mereka persis seperti Yahudi. Berkata al qulay dia tahu bahwa itu bukan hanya ucapan satu orang. Ucapan sekian banyak tokoh mereka. Dalam kitab Anwar Murnaniyah, dalam kitabnya Khomeini, dan sekarang dalam kitab Al-Kafi oleh al qulay Berkata Abu Ja'far, ini juga mengatasnamakan ahli bait, Wakadabu wa aibullah. Mereka berdusta demi Allah. Katanya Abu Ja'far berkata, Khalituhum bil jarraniyah. Wa khalifuhum bil jawaniyah. Idza kanat al imra sibyaniyah. Bergaulah dengan mereka. Bil barraniyah. barumiyah itu istilah Persia. Aslinya zahir Tampakkanlah kalau engkau bergaul dengan mereka. Baik. Khalifuhum bil jawaniyah, tapi selisihi mereka ketika dalam kesendirian. Selisihi mereka ketika dalam kesembunyian. Kalau penguasanya Sibyaniyah, penguasa Bani Umayyah mereka juluki penguasa Sibyaniyah. Penguasa ahli Sunnah, siapapun itu mereka juluki dengan penguasa dengan penguasa Sibyaniyah, penguasa anak-anak. Lihat betapa miripnya dengan ucapan Yahudi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar akhirahu. Berimanlah pada mereka kepada apa yang diturunkan pada mereka di siang hari. Tapi kufurlah di malam harinya. Siang pura-pura muslimin, malam kufur. Kalau itu siang, Artinya kalau sudah terbukti syiah, sudah jangan dipercaya. Karena rawi yang sudah terbukti berdusta ditolak riwayat. Maka kalau sudah jelas dia itu dari syiah terbukti dengan bukti-bukti, cukup. Jangan dipercaya. Dikhawatirkan dia takiyah dan berpura-pura. Dalam Al-Kafi oleh ini. juz ketiga halaman 334 Pertanyaannya, untuk apa? Dan apakah pantas Rasulullah SAW bertakiyah? Jangan berani-berani duduk bersama mereka atau berdebat dengan mereka. Mereka punya subuhan. Apa subuhannya? Subuhannya bukan kalau Quran berkata illa antattaqu minhum tuqah kecuali kalau kalian takut dan khawatir diboleh menyembunyikan maka kita jawab itu adalah syariat agama Allah dalam keadaan kita terpepet dalam keadaan kita lemah dalam keadaan kita maka itu dikatakannya man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman seperti Ammar bin Yasir maka pertanyaannya kita ulangi, Rasulullah, apa perlunya taqiyah? Apakah lemah? Apakah beliau mustad'afin? Karena Allah ke dalam ayat itu mustad'afin, kecuali orang-orang yang lemah. Ditindas, terpaksa mereka harus berbuat seperti ini seperti itu. Tidak. Rasulullah SAW sama sekali tidak lemah. Bahkan Allah katakan Rasulullah SAW mulia Dan wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi engkau wahai Rasul dari manusia. Maka Rasulullah SAW tidak perlu taqiyah. Walillahi al-izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Allah yang memiliki kemuliaan dan juga kemudian rasulnya yang memiliki kemuliaan kemudian orang-orang beriman yang memiliki kemuliaan hanya saja munafiqin yang lain kaumnya yang enggak paham mereka itu fala yajuzu an yakuna la izza min khafati ashabihi ka Ali maka tidak mungkin orang-orang mulia Rasulullah SAW atau sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas apakah mungkin mereka berpura-pura. Ya udah aku bayar pada pembakar. Padahal aku nggak setuju loh. Mungkin berpura-pura. Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dalam riwayat Bukhari menyatakan ini akrahul khilaf. Aku tidak suka perselisihan. اقضوا ma antum تقضون fa inni الخلاف khilaf hatta tajtami' ashabi أموت amutu dunah. Oh kama رضي الله taala anhu Aku tidak suka pertikaian Tidak suka perselisihan Putuskan apa yang kalian putuskan Aku setuju Ini sifatnya Ali bin Abi Thalib Bukan orang yang ambisi Sedangkan mereka menggambarkan Ali bin Abi Thalib seakan-akan orang yang ambisius, orang yang sama sekali tidak kasihan dan tidak menghormati sahabat yang lain. Pokoknya aku harus jadi pemimpin. Ini gambaran yang sangat jauh dari kenyataan Ali bin Abi Thalib. Putuskanlah apa yang kalian putuskan. Ini akrahu Aku tidak suka berdebat. Hingga bersatu para sahabatku, atau lebih baik aku mati Lihat ikhwanillah azakumullah ucapan Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Dan dinukil hampir dalam setiap kitab-kitab yang membahas permasalahan fitnah ini. Kau muslimin yang saya Maka tidak mungkin mereka para tokoh-tokoh mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu, bertakiyah dan berpura-pura. Menyatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hati. Takiyah yang ada dalam Quran itu sangat berbeda jauh dengan takiyah mereka. Takiyah mereka adalah nifak kemunafikan. Berkata yang Taimiyah rahimahullah bahwa syiar syiar mereka kerendahan selimut mereka kemunafikan dan taqiyah. Kemunafikan dan taqiyah. Taqiyah mereka itu seperti kemunafikan persis. Wara'tu malihimul kadib dan modal utama mereka adalah kedustaan. Wal aimanil fajirah dan sumpah-sumpah palsu. Wa yadzibuna ala Ja'far Sadiq mereka berdusta atas nama Ja'far Sadiq dan menyatakan Ja'far bersodik berkata taqiyatu dini wa dini abai sakiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku وقد Allah Taala ahlil أهل البيت Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahli bait menjaga mereka dari kerusakan menjaga mereka dari pengkhianatan menjaga mereka dari sifat-sifat yang rendah kemunafikan. Itu sifat Allah. Mereka adalah orang yang gagah, berani, gentle, mengatakan al-haq adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka selalu dibalik. Yang batil mereka katakan hak, hak mereka katakan batil, katanya untuk menjaga, untuk takiyah, dalam rangka takiyah, untuk menipu. Na'udzubillah yang da'alik. Kalau kita katakan munafik, mereka katakan sebaliknya. Oh bukan, berbeda. Munafik itu kalau mau ke bioskop bilang mau ke masjid itu munafik. Kalau saya, kalau kami mau ke masjid bilangnya mau ke bioskop. Ya apa kira-kira? Boleh kayak gitu? Nah, ahli sunnah yang masih berakal kaum muslimin yang masih diberi oleh Allah kecerdasan boleh mengatakan saya mau ke bioskop padahal mau ke masjid dua-duanya jelek, nggak benar Salah. Kau muslim yang hormat. Yang namanya dusta, hukum asalnya adalah haram. Innal kadiba yahdi ila al-fujur. Wa inna rajul la yakzib hatta yuktaba 'inda Allah kadzaba. Kedustaan itu membawa kepada fujur. Dan seseorang kalau berdusta lagi, berdusta lagi, berdusta lagi, maka dicatat oleh Allah sebagai ganda sang pendusta. Maka kalau takiyah menjadi agama, maka berarti agama para pendusta, agamanya kadzabin wa kadzabun. Dan para ahli bait berlepas diri. Ahli bait sama sekali tidak memiliki sifat kadib. Sama sekali tidak memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Kau muslimin yang masih ucapan Ibnu yang berkata, وقد نزه الله تعالى أهل البيت عن ذلك ولم يعودهم إليه فكانوا من أصدق الناس maka ahli bait dilindungi oleh Allah dari sifat dusta dan mereka dalam keadaan orang yang sejujur-jujurnya manusia Masya Allah Ali bin Abi Thalib asdaqun nas Al Hasan Al Husain asdaqun nas para imam-imam Ahlul bait asdaqun nas.